sahabat datang. Ya Rasulullah, ujar sahabat. Ulun minta izin lawan pian hendak berperang sabir. Nabi Muhammad menjawab, Ahayun walidak, ibu bapaknya wah itu pajak lagi. Kala na'am tinggi pun, ujar Nabi hima ma pajahit. Lamun hendak nyawa empat perang, harus izin ibu dan bapaknya wah bukan izin undang. Jadi kalau kita taat lawan guru, guru menyuruh kita taat lawan ibu bapak. Minta Kada lamun kita taat lawan guru, tapi kuitan ditinggalkan itu kada taat malamnya lawan guru. Apalagi guru jamin itu nyawa lawan tunda aja, jangan digaduh lagi rumah bapak nyawa makin nih ya, guru apa itu. Nah tadilah itu lagi hidup tapi kita, nah lamun sudah sirin mati banyak-banyak kita itu beramal kebaikan, berdoa lawan Tuhan, ulahkan pahala seperti nang pian barialon ulun untuk kuma bapak ulun dia jadi suara naik sama. Itu makanya nah, ada campuran ini Pak. Atau supaya dia kena anu berpengaruh di pula warganya. Jadi ini niat orangnya menuntut ilmu supaya anu pula warga menurut dunia. Ya, apa ujarnya? Kemudian menurut lantaran punya alim anak yang satu urus tahun ulama tujuan masuk ilmu bersama orang Arab minta masuk ilmu lamunnya alim supaya tanahnya rumahnya lakas orang kan mambil berkat iya juga atau ia bekerja melajari orang atau memberi nasihat supaya ia jangan sampai Ah, supaya ia lepas daripada uyuhnya berdiam yang menyebut meja uyuh jadi supaya kada uyuh ya hamba campur juga kalau atau mengajar supaya ia dapat tidur. oke? Ya kan? Melajar orang supaya aku kahibur. mencoba lamunnya kada diberikan hidayah lah. ada terasa nang ada campuran atau ia menjadi khadam ulama ajak atau khadam ahli tasawuf supaya manusia yang lain memerhatikan lawan lawan kurang alim atau kurang ahli tasawuf supaya mendapat akan awal-awal masalah bisnis jadi kalau dilihat itu jadi keseruan oleh ahli tasawuf. Tapi ada di sana tujuannya supaya mendapat tawa enam mbak urusan ini ada campuran niat atau menulis akan Quran supaya dipuji orang tulisannya sesudahnya masuk, kan sudah masuk, itu kan ini peninggalan arwah bagusnya tulisan tulisan tulisan Quran ke 30 menit itu misalnya niatkan orang yang menulis menulis Quran atau menulis apakah barangnya atau ia haji bajalan batu, artinya ada ini supaya kurang angkuh atau ia baudu supaya barat atau udu supaya dingin badan atau udu supaya segar atau mandi supaya hilang bau awak bercampur kadang mandi karena Allah Ta'ala kadang karena Allah Ta'ala dan supaya bau khasnya hilang ada jaminan itu atau ia meriwayatkan hadis ke murid-muridnya supaya dikenal orang bahwasanya banyak di sana. Ikat di dalam masjid siang malam supaya lepas dari menyewa kamar kawa puasa supaya ia jangan puyuh bolik-bolik ke dapur bermasak wa lawan orang yang meminta supaya kadang moyak mendengar saya bilang ya Karim bilang ya Karim ya Hajjaj Rasulullah Maghul Allah Surya Surya sama menunggu dari ini hampirnya surya, supaya jangan moyak yang mendengar dari kita nah ada campuran supayanya sabar atau mengelangi orang jaring supaya ini apabila jaring dia elang orang dia ini ngarannya minta balas di dunia maka apabila ini ada elang orang jaring lagum punya jaring kata dia elang orang bang yang ini ada tujuan besar atawa iya maelangi orang yang mati, kenapa maksudnya kena lawat supaya ingat pula warga yang mati dilawati orang juga nah ini berbahaya ini hatinya lamun wadah dalam melawat dia mungkin bakal mati orang kan melawat juga kan apalagi umumnya tidak dari mati jadinya jadi perlu benar dan ini apabila orang mati melawat supaya karena umanda mati dilawati orang juga lain yang sudah ada ikhlasannya ria ngarannya atau memperbuat sesuatu dari yang demikian supaya ia bisa tahu orang bahwa ini itu adalah asli di bidang ibadah. Orang sebagian mengawal ini maka buktinya apabila orang kadang menghormati karena kadang mengasih tendernya kadang menerima nasihatnya marah kalau itu asalnya minta terima nasihat, minta terima apa pada, minta hormati. Namun orang-orang sebelah menghormat orang sajak saja tak tetap aja dia sajak. Mengingat apabila banyak sabar apa banyak campurannya, itu jualah banyak bahayanya maka apabila sudah lepas dari Islam tatarraqa ilaihi syirku maka berubah namanya kepada musyrik Berfirman, ana agama suraka anis syirka Aku kada perlu bisa kutuk. Maksudnya aku marah. Tadi tidak bisa kutuk. Jadi tidak ada jalan lain selain dari menuntut ilmu tauhid dan tasawuf serta mengamalkan keduanya. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemenyangan kita dan kaum muslimin diberi Allah selamat dunia dan akhirat. Ulun ke rumah tanggaan banyak-banyak meminta maaf, minta ampun, minta halal, minta riba kepada yang berasaan dan doakan mudah-mudahan وسلم الحمد لله عن الفاتحة إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك لنية القرون وتمام كل دور محمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم دعاء الله أهل البيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى رحم سيدنا الحسن البصري وسيدنا بلال البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم الشمام المدني وإلى رحم مولانا الشيخ محمد حركات بن عبد الله البنجري إلى الشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا قراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين وأرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل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 Pada ini hari kita bersama-sama membicarakan masalah dosa-dosa di seluruh badan. Nomor satu, rukul walidain durhaka kepada ibu bapak. Dosanya seluruh badan arti durhaka kepada ibu bapa wa huwa ma yata'adiyani bihi apapun yang merasa sakit kedua ibu bapa dengan sesuatu itu sama ada perbuatan kita seperti perkataan dan lainnya sama ada kita setiap sesuatu yang menjadikan ibu bapak sakit udur maka orang itu dosanya seluruh badan Rasulullah SAW bersabda Man aqwa wa ghairi faqad Allah wa rasulah Siapa yang berdurhaka ia kepada dua ibu bapaknya maka sesungguhnya ia berbuat dosa kepada Allah dan kepada Rasulnya. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبى والديه نزل على جسمه جمر بعدد كل قطرة نزلت من السماء إلى الأرض Barang siapa menyumpah hidup kepada ibu bapaknya turun ke dalam jasadnya para api sebilang-bilang titik-titik air yang turun dari langit ke bumi ke umur dunia itu balasan bagi siapa yang menyukai ibu bapaknya mengata kepada ibu bapak tidak ketinggalan zaman atau kian polos atau kian pada tahu zaman kian ini katuhaan sebagai sebagai daripada kata-kata yang sifatnya adalah ma inah lawan ibu bapak diurunkan nantinya ke awaknya bara api neraka sebanyak titik hujan dari langit ke bumi ke umur dunia. Nomor dua, wal firaru minaz berpaling daripada top pertempuran yang sudah bertemu musuh kalau terjadi perang antara Islam dengan kafir, maka orang Islam kada boleh buka. Kecuali bukanya itu iya iya terang. Lamun bukan karena kafiran, maka itu dosanya seluruh badan. Tidak wa qati'atur rahim memutuskan hubungan dengan pula warga sekalipun pula warganya itu sudah jauh tapi ada pancur jari yang maunya dan sekalipun tidak ada bawa warisan, maka Hukumnya dosa besar seluruh ibadah. Kalau kita bakawin kawinan, sebelujur antara laki dengan bini itu hubungan pula wajah. Dijaga, jangan sampai putus kapulawargaan. Rasulullah SAW Barang siapa memutuskan pula wajah, maka dia diputus hubungan dari Tuhan. Umpama laki-laki dengan bini-bini itu ada hubungan pula. Jangan baik si laki atau si bini berulah-ulah jawian nang baik putus hubungan pula misalnya ini dipadati oleh laki laki mau mati menurut sehingga terjadi putus pulau saja maka nang mengandung bocorannya tadi dibini saja namun nang laki kada hendak memutus keluarga buktinya memajari menasehati tapi karena nang ini ini parah kan lalu mau tidak mau terjadilah putus itu nang badal dan ini itu dilapas oleh Allah Taala dari rahmat. Bapak wa idaul jar nyakiti akan datang menjaga yaitu empat puluh dua rumah dari setiap jihad. Orang dahulu takut maharaja ini karena ikut nang di rumah buka ke rumah jiran nang di rumah jiran itu pada karena apa karena takutan mengganggu jiran dengan ikut tadi di rumah orang kada ada ikut karena ada ulinya yaitu si kucing nang di Jiran yang tadi kabarnya di kucing lalu tak aku ikut di rumahnya. Walau kafiran lahu amanun. walau jiran itu kafir yang wajib diberi keamanan. Seperti yang ada perjanjian orang kafir itu tidak mengganggu akan Islam. Berjanji Nang kedua wal mu'ahad. Yaitu yang sudah diakur serta berjanji jiwa kadang mengganggu lewat orang Islam. Lalu termasuk gembira. Tapi lamun orang kafir arti kafir yang berjiran tapi mengganggu orang Islam tidak ada kewajiban kita berbuat baik. Di kafir ada kafir mustahman, ada kafir mu'aha, ada kafir dini, ada kafir hari. Kalau kafir hari itu tidak ada masalah. Malahan halal darahnya dan halal hartanya. Masalah mengganggu jiran ini azan Gangguan yang enam namun Lamunnya pada enam papat, lain misalnya. Warah bibu bisawadi. Nomor lima, macet dengan lihat pirang isyar pada rambut. Jadi kalau rambut kita ini sudah putih, alias bauban, jangan diakalani dengan keces nang hilangkan. Itu berdosa seluruh badan. Rasulullah SAW berkata, bermula warna-warna kuning itu adalah pakaian kurang-kurang nang beriman. Artinya pacar kurang yang beriman kan biasa ya. rambut lawan janggut bisa dipacari. Kalau warnanya, warna kuning itu sesuai dengan kurang berteman. Atau warna abang sesuai dengan orang yang Islam ujarnya. Tapi kalau warna biru maka itu yang sesuai orang takut. Wa yahrumu 'alal mar'ati wa syahari ra'ya بشعر آدمي مطلقا سواء أذن الزوج أو السيد أمرا وسواء من شعرها أو من شعر غيرها وسواء كان قادرا أو نجسا Haram atas bini-bini menambahi rambut kepalanya. Kalau orang bahari hendak menggondol Ini lagi begitu kekasihan. Nah, haram atas bini-bini menambahi akan rambut kepalanya dengan rambut manusia. Ulang-ulang. Sama ada diizini oleh laki atau patuanan atau tidak diizini. Kalau yang laki misalnya Mas dengan berkata, aku hendak menggali eh, galung lantaran rambut ini sedikit gitu. galung menghaluk pada bagus mengkaya ikut supaya gana mengkaya kaya aku anggungnya dibuat di situ rambut kurang lain atau rambut sorong juga bakar kuburan dikumpulkan dibuat dalam tutup hujan yang melati atau hujan melati jangan pokoknya diizini kada diizini oleh laki catat dosanya seluruh badan sama ada rambut dirinya sorong nang bakal kuburannya atau bakal dicatat atau dari rambut orang lain sama ada titik atau nanti sebelah rambut sebelujur artinya rontok kuburan pada wajah di akal lagi menuntukan sudah rontok-rontok dua mundur itu lalu ada namanya mau meminjami rambut tipuan ya kayu rambut tipuan ya rambut palsu nah iya ini Ngaran baca sing menawak rambut palsu ini. Tapi kira-kira di zaman kita ini belum ada atau orang munafik rambut palsu ini lamun sedikit. Lantaran pada tahu lakinya pada tahu membiarkan maka di rumah tangga itu bagi tujuan dosa itu awal sebutannya biar aja kalau bisa beramal saleh seadanya aja ada kadang di obat ini yang itu nama longor ada cadangan ramun lalakan dia maka banyak yang punya amplop sebenar di pinggirannya sehingga ia di dalam layan di pinggir kalau papua kopiah li dan haram pula dengan memakai rambut yang legit seperti rambut hemar nang mati atau rambut atau bulu kuda nang mati sama ada di diizini lalai atau petuanan atau tidak. Amma bisya'arin tahirin kasya'ari farasin mudakaran fayahillu inka nabi ibn zawjin awal wajibin wa illa harum dengan memakai rambut atau bulu yang putih seperti bulu kuda yang sudah kembali maka boleh ia lamun diizini laki atau sayyid tuan. Kalau ada diizininya, tetap haram dan dosa sabi tuan Nomor enam, watasabbuhu rijali bin nisa'i wa Akhlak laki-laki dengan akhlak ini Atau ini ini berakhlak seperti akhlak lelaki. Baik masalah pakaian, baik masalah bentuk. Kalau bentuknya laki-laki rambutnya handap, jangan bini-bini menurut laki-laki bahandap. Kalau bini-bini rambutnya panjang, jangan laki-laki berambut panjang.